oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di dalam sebuah kegiatan yang kita harapkan bersama sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini maka berkenan pula mengumpulkan kita di jannahnya kelak amin amin ya rabbal alamin Kemudian salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita, kudwah dan tauladan kita, Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang diberikan kepada kami ini terlebih dahulu kami mengucapkan jazakumullah khairan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Takmir pengurus surau Al-Husna yang telah memberikan izin kepada kami untuk berbicara di tempat ini untuk kita saling ingat mengingatkan saling nasihat menasehati karena agama kita adalah agama yang dibangun di atas nasihat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka bukan hanya yang diceramahi mendapatkan nasihat, tapi yang berceramah juga tentunya lebih utama untuk nasihat tersebut diarahkan kepadanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kami akan membawakan satu materi yang berjudul luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan sering dan terus terjerumus ke dalam kesalahan dan pelanggaran. Oleh karenanya, sebagian ulama kita mengatakan manusia itu dinamakan manusia karena sifat terutama Pak. Sumial insanu insanan linsiyani. Manusia itu dinamakan manusia karena sifat pelupanya. Hari ini berniat untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah, tapi besok, lusa, minggu depan kadang lupa lagi. Nah demikianlah manusia itu. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa manusia ini sering terjerumus ke dalam kesalahan. Bahkan yang namanya anak Adam pasti pernah berdosa, pasti pernah bersalah. Jangankan anak Adam, Nabi Adam sendiri pernah bersalah. Memakan buah yang terlarang, akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan beliau dari surga. Namun Nabiullah Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun terima taubatnya dan mengangkat derajat beliau lebih tinggi lagi. <clears throat> Maka tentunya kita sebagai anak cucu Adam tidak akan lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan itu. Terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata." Semua anak Adam pasti pernah salah, Pak. Semua anak cucu Adam pasti pernah berdosa. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sirah mubalaghah. Dalam bahasa Arab, khata Artinya orang yang sering terjerumus ke dalam dosa. Itu namanya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan manusia ini terjerumus dalam kesalahan, dosa dan pelanggaran begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala siapkan yang namanya ampunan dan taubat. Makanya disebutkan di dalam kelanjutan hadis, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau taubat. Orang yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebaik-baik orang. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadar perkara ini, maka tentunya kita terus memperbaiki diri kita dan terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mau menerima taubat kita dan mau mengampuni dosa-dosa kita. Disebutkan di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfirud dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku kata Allah, sesungguhnya kalian ini sering terjerumus ke dalam dosa siang dan malam, Pak. Jadi siang dan malam kita terus berbuat dosa. Namun sebaik-baik orang apa kemudian Allah katakan wa ana aghfirud dzunuba jami'an dan aku mengampuni semua yang namanya dosa itu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa, jatuh dalam kesalahan, maka segeralah meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya taubat itu istighfar kepada Allah itu kata para ulama kita di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala wazifatul umri. Dia adalah kewajiban tugas seumur hidup. Jadi kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib hukumnya. Ya. Dan yang namanya istighfar dan taubat itu bukan hanya dikhususkan kepada orang-orang awam saja atau orang-orang yang jatuh dalam kesalahan saja. Akan tetapi istighfar dan taubat ini dibutuhkan oleh semua manusia. Dibutuhkan oleh para ulama, orang-orang yang berilmu, dibutuhkan oleh para para betul ilmi, para penuntut ilmu, dibutuhkan oleh para ahli ibadah dan semua manusia membutuhkan yang namanya istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung dari dosa yang kita sengaja melakukannya dan yang kita tidak sengaja mengerjakannya. Demikian pula dari kesalahan yang kita apa melakukannya sadar kita, demikian pula dari dosa dan kesalahan yang kita tidak sadar mengerjakannya. Nah, Bahkan dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun masih juga diperintahkan untuk beristighfar dan taubat. Makanya ketika kita selesai dari salat, khususnya sholat lima waktu, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi maka apa yang pertama kita ucapkan Pak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pada hari ini selesai sholat, bukan selesai maksiat. Kita datang-datang ke masjid, sholat lima waktu, selesai sholat kita masih istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu barangkali dalam sholat kita masih banyak kesalahannya. Kita tidak tahu barangkali dalam sholat kita masih banyak kekurangannya. Makanya kita mohon ampun kepada Allah atas kekurangan-kekurangan itu, atas kesalahan-kesalahan itu. Nah kalau dalam ibadah saja kita masih diperintahkan untuk meminta ampun sama Allah apalagi daripada di, di luar daripada ibadah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah tidaklah salah kalau para ulama kita mengatakan al-istighfar wa taubat wazifatul umri. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah adalah kewajiban seumur hidup. Selama nyawa masih dikandung oleh badan, selama ruh belum berpisah daripada jasadnya maka senantiasa kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala ternyata menjanjikan bagi mereka-mereka yang mau istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala dan keutamaan-keutamaan. Di antaranya orang-orang yang memperbanyak taubat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang mau taubat dan cinta kepada orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Perhatikan dalam ayat yang mulia ini, ternyata Allah menyatakan cintanya kepada orang yang mau taubat, Pak. Nah, kalau orang yang sudah dicintai oleh Allah itu, tentunya dia akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Sangat besar keutamaan. Betapa banyak dari manusia ini yang mengaku cinta sama Allah. Tentunya orang muslim ketika ditanya kamu cinta tidak sama Allah, pasti dia mengatakan saya cinta sama Allah. Tapi ingat Pak, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita bukan sekedar kita cinta sama Allah. Makanya dikatakan oleh para ulama, laisa sya'nu an an tuhibba, walakin sya'nu walakin sya'nu an bukanlah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita sekedar kita mengaku cinta sama Allah tapi bagaimana Allah bisa cinta sama kita nah, ini derajat yang sangat mulia betapa banyak manusia ini mengaku cinta sama Allah tapi Allah tidak cinta sama dia Nah dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencintai kita. Dan luar biasa makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Allah bahkan mengumumkan di langit. Disebutkan di dalam hadis kursi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah ahabba qauman, Inna Allah ahabba abdan, nada Jibril. Sesungguhnya kata Nabi, Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Allah berkata, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibba." Wahai Jibril, sesungguhnya aku sudah cinta sama si bulan, cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Dicintai oleh malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril kembali menyeru di langit, Hmm. Jibril menyeru kepada penduduk langit yang tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril itu, "Ya malaikat, wahai para malaikat-malaikatnya Allah, Inna Allah ahabba fulanan fa ahibbu." Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fa ahabbahu malaikat maka malaikat-malaikat pun yang ada di atas langit mencintai si fulan tersebut. Kemudian diletakkan untuknya penerimaan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Nah, kalau hamba sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengaran yang yang ia dengannya mendengar. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tangannya yang dengannya ia memegang. Artinya kata para ulama, Allah akan menjaga panca indranya terbimbing di atas ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berani dekat-dekat dengan maksiat kepada Allah. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Manfaat dari istighfar dan taubat sama Allah Dicintai sama Allah Kemudian Di antara manfaat istighfar juga Allah subhanahu wa ta'ala Akan melimpahkan rahmat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan mencurahkan keutamaan Karunia dan rezeki kepada mereka Kata para ulama, salah satu pintu dibukakannya rezeki bagi seorang hamba adalah banyak-banyak taubat dan istighfar. Karena betapa banyak rezeki kita terhalangi dikarenakan dosa dan maksiat kita sama Allah. Maka perbanyak istighfar sama taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ketika Nuh datang kepada kaumnya, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Fakultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian." Jadi Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya untuk memperbanyak istighfar sama Allah. Minta ampun kalian sama Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Kalau kalian minta ampun sama Allah, memperbanyak taubat kepada Allah, yursilis sama alaikum midaram. Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Turunnya hujan adalah nikmat dari Allah. Kemudian tidak sampai di situ, wa yumdidakum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Ya. Menunjukkan istighfar akan memperbanyak harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Bahkan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Nikmat semua disebutkan menunjukkan kepada kita dengan istighfar dan taubat kepada Allah, maka pintu-pintu rezeki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diri ini merasa tidak terjatuh dalam dosa, walaupun diri ini merasa tidak terjatuh dalam kesalahan, perbanyak taubat. Karena kita tidak tahu Barangkali kita ini banyak dosa Banyak kesalahan Dalam keadaan kita tidak sadar melakukannya Pak. Tidak sadar kita melakukannya Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberuntungan yang besar bagi mereka yang mau taubat dan istighfar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kewajiban untuk bertaubat kepadanya Allah berfirman wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun dan bertaubatlah kalian semuanya hai hey orang-orang yang beriman dipanggil orang-orang yang beriman Pak Dipanggil orang-orang yang beriman, bukan dipanggil orang-orang yang kafir, bukan dipanggil orang-orang yang fasik, bukan dipanggil orang-orang yang zalim, tapi yang dipanggil mereka yang beriman. Sudah beriman ini, tapi masih juga diberitahu untuk memperbanyak istighfar sama Allah. Ya. La'allakum tuflihun Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kepada kalian keberuntungan Dengan seluruh makna keberuntungan beruntung dunianya, beruntung alam barzahnya, beruntung lagi nanti di akhiratnya. Ketika dia mau beristighfar dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka surga. Ini keberuntungan yang paling besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." asa rabbukum asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri tahtaha al-anhar hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha Taubat nasuha itu pak kata para ulama taubat yang jujur, bukan taubat main-main. Ada orang yang taubat main-main, mau taubat tapi esok harinya lusanya kembali lagi berbuat maksiat atau mulutnya beristighfar kepada Allah tapi hatinya kalau ada kesempatan nanti saya akan lakukan lagi. Nah, ini tidak diterima taubat yang seperti ini. Allah inginkan dari kita taubatun nasuha, taubat yang jujur. Betul-betul mau taubat dari hati yang paling dalam. Betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki diri, Nah, inilah taubat yang Allah inginkan. Makanya Allah sebut, Ya ayuhalladzina amanu, tubuh ilallah taubatan nasuhah. Taubat kalian dengan taubat yang jujur. Jangan taubat main-main. Ya. Kemudian Allah menjanjikan, Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyiatikum. Maka dengan taubat kalian yang jujur itu, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian. ya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Allah terima taubat kita. Kalau jujur memang taubat kita. Allah terima taubat kita. Wa yudkhilakum jannatin. Kemudian Allah akan masukkan kalian ke dalam surga-surganya ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Lihat Pak, betapa banyak manfaat faedah dari istighfar kepada Allah itu. eh iya. Allah Subhanahu wa taala akan cintai dia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada dia, keutamaan-keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan keberuntungan kepadanya. Allah ampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Tinggal apa lagi Pak? Tinggal kita lagi mau tidak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah hanya sering kali, ketika manusia ini mau taubat, mau memperbaiki diri, syaitan datang Pak. Datang kepada kita, kemudian syaitan membisikkan kepada kita supaya kita itu taubat nanti-nanti saja. Syaitan bilang, oh nanti saja dosamu terlalu banyak. Iya, nanti di masa-masa tuamu, ya, baru kamu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sekarang, jangan. Nah, Nah, sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mau sudah taubat kepada Allah, ada syaitan yang datang kepada dia. Dia akhirnya mengakhirkan taubat, ah nanti saja. Saya masih muda kok. Umur saya masih panjang kok. Masih banyak yang saya bisa lakukan, masya Allah. Ini dari setan. Nah, yang namanya taubat harus segera kita lakukan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Kata Allah, bersegera kalian, segera kepada ampunan dari Rabb kalian. Makanya kata para ulama, rahimahumullah taala, bersegera dalam taubat hukumnya wajib ketika jatuh dalam kesalahan, Pak. Jangan nanti-nanti. Eh, jangan nanti-nanti segera bertobat kepada Allah, segera istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Eh, makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, takhir taubat. kita mengakhirkan taubat kita, nanti-nanti taubat kita, ini dosa tersendiri, Pak. Dosa sendiri, tersendiri. Karena yang namanya taubat dan istighfar wajibatun alal faur. Wajib segera kita lakukan. Jangan tunda-tunda lagi. Karena kita tidak tahu umur Pak. Tidak tahu ajal kapan menjemput. Ajal itu tidak mengenal usia. Ajal itu bukan syaratnya harus tua dulu baru mati. Ajal itu tidak mengenal siapa dia, laki-laki atau perempuan. Tidak mengenal apakah dia pejabat atau bukan pejabat. Orang kaya atau orang miskin. Tidak kenal kematian itu datang menimpa siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah ketika datang waktu untuk kita mau bertobat, bertobat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai datang saat ya ketika kita tidak mampu lagi lisan ini kita gerakkan untuk meminta ampun kepada Allah. Ya, karena ketika seseorang menanti-nantikan yang namanya taubat dan istighfar, dia akan diberikan iqab hukuman ketika datang waktunya dia tidak akan taubat kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan dosa. Berat mau istighfar Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida adnabal abdu damban." Kalau hamba sudah mau, sudah berani berbuat dosa, nukita fihi nuktatun sauda, maka Allah akan titikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertaubat, fa intaba taqula qalbu. Kalau dia taubat, bersegera istighfar kepada Allah, maka Allah akan hapus titik hitamnya itu dari dalam hatinya. Akan dikembalikan bening hatinya. Wa in zada, tapi kalau dia kembali mengulanginya, kembali menambahnya, zida, maka akan ditambah pula titik hitam tadi. Nah itulah ran Pak. ran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalla bal ala qulubihim. Sekali-kali tidak. Bahkan hati mereka telah ditutup sudah ditutup karena terlalu panjang maksiat ya sudah asik maksiat bahkan karena kita itu sudah terlalu seringnya bermaksiat sama Allah tahu ini salah ini tahu ini dosa ini tapi karena terlalu sering akhirnya biasa-biasa saja iya sudah tidak apa hatinya itu sudah tidak tersentuh lagi. Tahu dia ini sebenarnya dosa ini, ini kesalahan, tapi karena keseringan akhirnya seperti ini. Nah, nah orang yang menanti-nantikan taubat akhirnya seperti itu kan. Eh, pada hari ini orang mau taubat nantilah tunggu bulan Ramadan baru taubat. Pas datang bulan Ramadan tidak taubat-taubat juga, bahkan menjadi-jadi. Eh, nantilah taubat ya pas apa e, datang musim-musim atau waktu-waktu ya nanti saya pas umroh atau haji baru saya taubat nanti saya mau umroh kan saya mau haji nah taubatnya nanti pas haji saja nah kalau anda meninggal sebelum haji sebelum umroh bagaimana Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah?" Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Belumkah datang saatnya untuk kita bertobat? Ya. Ayat ini Pak pernah didengarkan oleh salah seorang alim ulama yang dulunya mantan penyamun Pak salah seorang imam yang bernama Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah taala. Imam Fudail Ibn Iyad ini mantan penyamun, perampok. Iya, kerjanya rampok rumah orang. Nah, suatu hari ketika Al-Fudail Ibn Iyad hendak merampok di salah satu rumah orang, iya dia manjat pohon kan. Ketika di atas pohon, dia dengarkan pemilik rumah menyandungkan menandungkan apa e, membacakan ayat ini Alam yakni lilladzina amanu an takhsya'a qulubuhum li Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah, bertobat kepada Allah. Diresapi oleh Imam Al-Fudail bin Iyad ayat tadi belum Belumkah datang saatnya bagi saya untuk taubat? Apakah saya mau begini terus? Apakah saya dalam keadaan seperti itu tidak ada perubahan? Bergetar hatinya beliau. Maka beliau pun turun dari pohon tersebut. Kemudian beliau memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, belajar ilmu agama, akhirnya jadi imam besar yang dikenal dengan Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah taala jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika seseorang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda-tunda Iya. Kemudian terkadang seseorang itu ketika mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan datang kepada dia. Iya. Membuat dia menjadi merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Ketika dia mau bertobat, eh Syaitan berkata, dosamu sudah terlalu banyak. Pantaskah kamu mau bertobat kepada Allah? Tidak diterima tobatmu itu. Eh, tidak diterima tobatmu itu. Terlalu banyak dosamu. Eh, sudah kamu begitu saja. Lihat, ya. bisikan-bisikan syaitan, Pak. Nah, nah seseorang ketika mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinilah Allah menerima semua yang menerima taubat orang yang mau bertobat, bagaimanapun dosanya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri, diri mereka. Jangan, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jangan ya ketika terjatuh dalam kesalahan, dosa, banyak dosanya. Ya sudah. Sudah begini saya kayaknya. Sudah ditakdirkan seperti ini sudah. Biarlah saya begini sudah. Ya, terlanjur sudah saya begini orangnya. Mungkin takdir saya seperti ini sudah. Dan ini orang-orang yang putus asa. Iya. orang-orang yang dibisiki oleh syaitan sehingga dia pun tidak bertobat sama Allah. Nah, coba kalau dia melihat bagaimana luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah, jangankan kepada kita, jangankan kepada mereka yang muslim, bahkan kepada manusia yang paling kafir sekalipun, Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan agar ia taubat dan beristighfar. Siapa Pak manusia yang paling kafir di dunia ini? Fir Fir'aun Fir'aun yang dengan lancangnya dia mengatakan ana rabbukumul ala saya Tuhan kalian yang paling tinggi kata Fir'aun yang iblis saja tak pernah ucapkan begitu kan iblis saja tak pernah ucapkan begitu Fir'aun berani-beraninya mengatakan saya Tuhan kalian yang paling tinggi sembah saya kata Fir'aun manusia yang paling kafir Nah, tapi bersamaan dengan itu, perhatikan dakwahnya ketika Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun saudara untuk datang kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah seorang yang melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Perhatikan. Ucapkanlah kepada Fir'aun, dakwailah Fir'aun itu dengan ucapan yang lembut. Ya dengan ucapan yang lembut barangkali Fir'aun mau mau takut kepada Allah atau mau mengingat Allah Subhanahu wa taala bertobat sama Allah subhanallah manusia yang paling kafir seperti ini Allah masih mengingatkan apa taubat kepada dia ya perhatikan Pak Ashabul Uhdud Ashabul Uhdud ya orang-orang yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an itu nah penguasa yang zalim yang mereka membakar kaum muslimin, kaum mukminin ketika itu. Nah, dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ujian yang sangat besar menimpa orang-orang yang beriman ketika itu disuruh kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak mau kafir, ya maka harus terjun ke dalam parit api. Ya sudah raja ketika itu sudah menggali parit-parit, kemudian dia perintahkan agar parit-parit itu ya dinyalakan api. Ya Kemudian dipanggil satu-satu orang yang beriman ini. Ditanya, kamu beriman sama Allah atau mau kafir kepada Allah? Kalau dia tetap katakan beriman sama Allah, suruh dilemparkan ke parit api tadi Pak. Ujian luar biasa. Nah, yang pada hari ini mungkin kita tidak diuji seperti itu Pak. Eh, tapi perhatikan orang-orang seperti ini, orang yang beriman ketika itu luar biasa ujiannya. Tapi mereka dengan ketegaran imannya, eh, ya harus melompat ke bara api, mati terbakar. Subhanallah. Tapi perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat." Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengazab ya, menyiksa orang-orang yang beriman, ya, laki-laki dan perempuan Kemudian mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat kepada Allah. Perhatikan ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kepada mereka itu supaya tobat kepada Allah. Lihat. Padahal ini luar biasa kezalimannya. Nah, ini saya ingin menggambarkan Pak, bahwasanya pintu Allah, pintu ampunan Allah itu sangat luas. Nah, sangat luas ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ingin mengisahkan satu kisah yang Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ini. Dan dari kisah ini akan semakin kita tahu betapa besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, luasnya maghfirat Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan taubat bagi hamba ini Iya. Kisah yang pertama adalah kisah ketika seorang yang Eh, disebutkan oleh Nabi SAW Allahu asyaddu faraha bitaubati ahadikum sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubatnya salah seorang dari kalian Iya. Allah sangat bergembira bahkan melebihi kegembiraan seseorang yang dikisahkan ya dia ini sedang berada dalam perjalanan dahulu ya menembus padang pasir ya yang sangat dalam Kemudian ia pun membawa perbekalan-perbekalannya. Dia letakkan di atas kendaraannya onta. Kemudian suatu malam dia pun beristirahat. Perbekalan-perbekalannya ada di atas ontanya. Namun ketika itu dia pun kehilangan ontanya. Berikut perbekalan-perbekalannya Pak. Maka dia pun mencari kemana-mana, kesana kemari dia temukan, dia tidak temukan ontanya. Iya, maka dia pun berpasrah sudah. Nah, karena pada waktu itu yang namanya padang pasir yang luas, ya, ketika seorang mengadakan perjalanan, yang dia harapkan ya perbekalannya. Kalau tidak, kalau tidak ada ya siap-siap mati sudah. Iya, tidak ada kios-kios. Nah, padang pasir. iya. Maka orang ini akhirnya karena sudah mencari ke sana kemari, dia pun beristirahat menunggu ini. Ya sudah, kalau memang ajal saya sudah di sini, mati saya sudah. Ya, dia pun tertidur. Ya, ketika bangun tidur, tiba-tiba dia melihat di depannya ontanya berikut perbekalan perbekalannya masih lengkap gembira, gembira betul dia melihat keadaannya. Ya, ia pun pegang tali kekang ontanya, kemudian saking gembiranya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa anta Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhan. Kata Nabi SAW dia salah ucap karena saking gembiranya. Nah, satu ucapan akan gembira. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah lebih bergembira dengan taubatnya kalian bahkan melebihi kegembiraan orang itu. Gembira sekali kan? Nah, nyawa sebenarnya itu. Iya. Tapi dengan hal tersebut dia bergembira. Allah lebih bergembira lagi. Allah lebih bergembira lagi. Nah, dengan taubatnya seorang Demikian pula kisah yang berikutnya, kisah qatil mi'ati Nafsi, pembunuh seratus nyawa. Nah, disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menceritakan, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Dahulu kata Nabi, ada seseorang yang membunuh 99 nyawa. 99 orang dia layangkan nyawanya, Pak. Sadis sekali orang ini. Luar biasa. Ya, luar biasa. 99 orang sudah dia bunuh belum ditangkap-tangkap juga. Kan luar biasa dia, hebat dia. Nah, Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatikan, orang ini mau bertobat sama Allah. Dia menyesali perbuatannya. Dia mau kembali kepada Allah, mau bertobat sama Allah. Maka dia pun bertanya tentang siapa orang yang paling berilmu yang ada di dunia ini. Saya mau tanya sama dia fadullah ala rahibin maka ditunjukkan kepada dia salah seorang ahli ibadah salah seorang ahli ibadah tapi kerjaannya beribadah saja tanpa ilmu nah maka datanglah orang ini kepada ahli ibadah itu dia bertanya innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubat wahai ahli ibadah ada orang yang telah membunuh 99 orang apakah ada taubat bagi dirinya si ahli ibadah ini menjawab tanpa ilmu. Dia berkata, "La, tidak ada taubat bagimu." Eh, dia menganggap besar kamu sudah membunuh 99 orang. Enak saja mau taubat. Nah, lihat Pak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang ini menjawab tanpa tanpa ilmu. Faqatalahu fakam malabihi Maka akhirnya karena jengkelnya sama si ahli ibadah ini, dia bunuh lagi. Maka genaplah orang yang dia bunuh 100 orang. Nah, benar orang yang dia bunuh 100 orang. Ini mati karena kejahilannya, Seharusnya kalau orang yang tidak berilmu itu tidak tahu, ya jangan menjawab. Akhirnya kan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Iya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ketika itu dia pun kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala orang ini. Iya, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadulla ala alimin. Maka akhirnya dia pun ditunjukkan kepada seorang alim, seorang yang berilmu, yang punya ilmu agama. Nah, maka dia pun datangi orang tersebut. Dia bertanya, "Innahu rajulun qatala mi'ata nafsin fa'allahu min taubah. Sesungguhnya di sana ada seseorang yang telah membunuh seratus orang. Sudah seratus orang dibunuhnya. Sama si ahli ibadah tadi. Ada di sana orang yang membunuh seratus orang. Apakah ada taubat bagi dia? Maka si Adit ini karena dia punya ilmu agama, dia jawab, "Na'am, ada taubat baginya." fa ya, eh, ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Kira-kira apa yang menghalangi antara dia dengan taubat? Kalau dia mau jujur taubat sama Allah, Allah akan mengampuni. Nah, ini jawaban ilmiah. Jawaban orang yang berilmu seperti ini. Nah, bersesuaian dengan ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Jangan putus asa dan rahmat Allah. Allah menerima semua taubat semua orang-orang yang mau taubat. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si ahli apa orang yang berilmu ini berkata, ada tobat bagimu. Akan tetapi, ya, dia syaratkan hendaknya kamu intalik ila ardi kada wa kada. Kamu hendaknya berangkat hijrah kamu dari tempatmu itu. Nah, jangan kamu berada di tempat karena sesungguhnya tempatmu itu adalah tempat yang buruk. Kamu tidak bisa istiqomah di situ. Nah, ini menunjukkan kepada kita Pak pentingnya kita mencari lingkungan-lingkungan yang baik. Karena kalau kita baik, tapi lingkungan kita tidak baik, kita sedikit demi sedikit bisa terbawa ikut tidak baik juga. Makanya kata para ulama, dua hal yang mempengaruhi istiqomahnya seseorang itu. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah teman bergaul. Hati-hati karena ini bisa mempengaruhi istiqomahnya seseorang. Ya, hendaknya kita pandai-pandai memilih siapa teman bergaul kita, bagaimana lingkungan di sekitar kita. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang ini pun berangkat. Dia pun pergi ya, untuk menuju negeri yang diarahkan oleh si alim tadi. Namun apa yang terjadi, Pak? Di tengah jalan ajal pun menjemput dia. Meninggal, Pak. Subhanallah meninggal dia. Nah, tapi dia sudah mengadakan perjalanan, ya, berniat mau memperbaiki diri sudah. Akhirnya ketika orang ini meninggal, datang dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Satunya malak malakul rahmat, yang satunya malakul azab. Malaikat rahmat sama malaikat azab. Kedua-duanya mau membawa orang ini. Akhirnya berdebat malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan innahu ja'ata iban muqbilan ila taala. Sesungguhnya orang ini ya dia telah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang berhak membawanya kata malaikat rahmat. Malaikat azab berhujat la innahu lam ya'mal khairan qat. Sesungguhnya orang ini tidak beramal kebaikan sedikit pun dia sudah membunuh 100 orang. Iya, dia belum beramal kebaikan. Saya yang berhak membawanya. Berdebat malaikat azab dan malaikat rahmat. Itu disebutkan dalam hadis <clears throat> Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengutus malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lain untuk menjadi hakim antara dua malaikat yang berdebat ini. Siapa yang berhak membawa jiwa orang ini, ruhnya orang ini? Siapa yang berhak? Apakah malaikat rahmat atau malaikat azab? Nah, maka malaikat yang menjadi hakim bagi mereka berdua mengatakan kisu bainal arbain kisu bainal ard uh, bainal apa ukurlah jarak antara kematiannya dia tempat dia mati ya dengan negeri yang mau dia datangi dengan negeri tempat asalnya ukur mana yang paling dekat maka dia yang berhak mengambilnya Akhirnya, akhirnya diputuskan seperti itu. Maka diukurlah tempat jarak dia meninggal dunia dengan jarak dia tempat dia asalnya dia dengan jarak tempat dia meninggal dengan jarak negeri yang dia mau tuju. Ternyata Pak disebutkan dalam hadis jarak yang uh, tempat dia meninggal dengan negeri yang dia ingin tuju lebih dekat satu jengkal lebih dekat satu satu jengkal. Maka yang membawanya adalah malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Perhatikan Pak, orang ini belum apa? Belum beramal kan? Belum beramal, tapi sudah mau taubat sama Allah. Jujur taubatnya dia sama Allah. Nah, tapi keburu ajal menjemput Pak keburu ajal menjemput. Kawan memang yang seperti ini sampai malaikat aja berselisih sampai malaikat pun bersedih. Nah, tapi bagaimana dahsyatnya istighfar dan taubat kepada Allah ini? Iya, ternyata dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan. Allah mengampuni dosanya, Allah akan rahmati dia dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga surganya. Nah, sudah masuk bisa. Belum. Belum. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menunjukkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu. Walaupun banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, dari kisah tadi. Perhatikan, dari kisah tadi Pak, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu bagaimanapun jahatnya dia, bagaimanapun kejinya dia, pasti ada sifat dasar kebaikannya. Itu manusia. Jadi manusia itu sejahat apapun dia tidak ada yang betul-betul diciptakan kayak setan, kayak iblis. Tidak ada yang seperti itu. Pasti dia punya dasar kebaikan ada dasar kebaikannya. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah di atas fitrahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di dalam di dalam hadisnya, ya mamin mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah seseorang itu lahir kecuali dia lahir di atas fitrahnya. Nah fitrah itu kata para ulama Fitrah mengenal kebaikan Fitrah ya untuk berada di atas jalan yang lurus maka manusia itu punya dasar kebaikan ya ada sifat baiknya dia perhatikan orang ini tadi sadisnya dia kan sudah membunuh 100 orang nah bersama dengan itu ada sifat kebaikannya ya demikianlah manusia itu seperti itu namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat jelek ya itu munculnya dari syaitan Nah, syaitanlah yang menghembuskan, membisikkan kepada manusia ini agar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara faedah yang kita bisa ambil dari kisah yang tadi kita bacakan menunjukkan keutamaan ilmu ya ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Orang yang berilmu yang dia membangun amalnya di atas ilmu ini lebih utama ya daripada orang yang banyak amal banyak ibadah tapi ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu pak Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama kita, al-iqtisadu bis sunnah khairun al min al ijtihad fil bid'ah. Seseorang sederhana sederhana di dalam di dalam mengamalkan amalan-amalan, tapi dia berada di ilmu. Itu lebih baik daripada banyak amal, tapi ternyata amalnya tidak dibangun di atas keikhlasan, tidak dibangun di atas tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul 'alim al 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala al kawakib." Keutamaan ahli ilmu Orang yang berilmu Pak, Dibandingkan ahli ibadah Itu perbandingannya seperti bulan, rembulan Yang bersinar di malam purnama perbandingannya itu itulah ahli ilmu kalau ahli ibadah adalah bintang-bintang perhatikan bintang kan? punya cahaya kan tapi cahayanya untuk dirinya sendiri tapi lihat cahaya rembulan besar cahayanya menyinari yang lain nah itulah ibaratnya ahli ilmu kalau ahli ibadah dia beribadah untuk siapa untuk dirinya sendiri tapi kalau ahlul ilmi, orang yang berilmu, ya, dengan keilmuannya bermanfaat untuk dirinya, juga bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat dan untuk orang, orang lain. Nah, makanya luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala gandengkan persaksiannya ahli ilmu dengan persaksiannya Allah dan para malaikatnya. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط Perhatikan dalam ayat ini Allah bersaksi Persaksian yang teragung Termulia Apa itu? Annahu la ilaha illahu Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang mempersaksikannya Allah kemudian Allah ikutkan makhluk-makhluknya yang termulia wal malaikat malaikat juga mempersaksikannya wa ulul ilm dan para ulama orang-orang yang berilmu kata para ulama kita wa ulul ilm ini masuk di dalamnya para nabi ya masuk di dalamnya para siddiqin ya masuk di dalamnya para ulama kita makanya pimpinannya ulama adalah para nabi dan para rasul ya Nabi SAW menyebutkan para ulama itu pewarisnya para nabi ya kan al-anbiya eh, inna al-ulama warasatul anbiya ulama orang-orang yang berilmu itu pewarisnya para nabi ya wa inna ma lam yuwarisu dinar wala dirham. para nabi itu warisannya bukan harta Pak ya bukan mata uang eh, emas ya dan perak bukan tapi warisannya Pak warisan yang lebih berharga daripada emas dan perak Itulah ilmu. Karena ilmu itu tidak bisa dinilai dengan harta. Ilmu itulah yang bisa memberikan hidayah sama kita. Ilmu itulah yang bisa mengokohkan kaki kita. Ilmu itulah yang bisa menguatkan kita di atas muka bumi dan ilmu itulah yang bisa menjadikan amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Kemudian juga dari hadis tadi, dari kisah tadi kita bisa ambil pelajaran ya bahwasanya seseorang itu kalau tidak tahu jangan berani-berani menjawab. Apalagi dalam masalah ilmu agama ini. Perhatikan orang tadi ahli ibadah tadi. Betul dia ada keutamaannya kan? Dia banyak ibadah sama Allah. Tapi karena kurang ilmu, Ya seharusnya ketika dia tidak tahu jawabannya kan harusnya dia mengatakan wallahu a'lam. La adri, saya tak tahu, Allahu a'lam. Harusnya begitu. Adab seseorang, ini ilmu agama ini bukan main-main ini. Nah, ilmu agama kalau dalam ilmu keduniaan saja berani orang sembarangan menjawab, berani sembarangan orang apa memberikan eh, jawaban-jawaban uh, tahu, itu dicela kan? Dicela pasti. Apalagi dalam masalah agama, Pak apalagi dalam masalah agama. Makanya haram seseorang berucap tanpa ilmu. Haram seseorang berfatwa tanpa ilmu. Eh, semuanya harus kita bangun di atas ilmu agama. Eh, kalau kita tidak tahu jawabannya, kembalikan kepada ahli ilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la alam. Bertanya kalian kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Ya, jangan berani-berani menjawab. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang dengan hal tersebut bisa membinasakan diri kita. Perhatikan orang tadi. Karena berani-beraninya menjawab, akhirnya mencelakai dirinya sendiri. Dibunuh sama orang tadi. Nah, Makanya kata para ulama kita al-jahlu daun qatil. Kejahilan itu adalah penyakit yang terkadang bisa membunuh kita, Pak. Bisa membunuh, bisa membunuh kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya kira sudah masuk Nah, alhamdulillah, e, tentunya ini dari pembahasan kita ini bagaimana kita bisa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, karena kita ini adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kesilapan, penuh dengan kealpaan. Makanya setiap hari terbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, Pak, Nabi dalam sehari semalam beristighfar sama Allah seratus kali. Itu nabi yang sudah diampuni mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nah kita bagaimana? Belum dapat jaminan kita ini. Eh, seharusnya istighfar kita lebih banyak daripada istighfarnya Nabi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar dan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.